Al-Hafidh Abdul Aziz Al-Mubziri rahimahullah ta'ala وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام قوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما فأضاءتا ما بين المشرق والمغرب رواه الترمذي وابن حبان في صحيح كلاهما من رواية رجاء بن صبيح والحكم من طريق ومن طريقه البيهقي وفي رواية للبيهقي قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شفيا وبأخرى له عنه أيضا رفعه قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره نعم dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bahwa muknidun zahrahu ilal Ka'bah. Dan beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Sambil mengatakan ar-ruknu wal maqam rukun. Rukun Hajar Aswad. Nah, wal maqam dan maqam Ibrahim yaqutani min yawaqit mutiara dari mutiara-mutiara surga. Laula anna Allah qama tanuruhuma kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memadamkan cahaya keduanya, niscaya kedua tempat itu akan menyinari, akan menerangi ma bainal masyriqi wal maghrib antara barat dan timur akan menyinari dunia. Di sini diriwayatkan oleh Imam al tirmidzi juga Ibnu Hibban, sahihnya keduanya dari riwayat Raja bin Sabih dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim serta imam al bayhaqi dari jalan Al-Hakim rahimahullah taala. Dan saya tadi mengisahkan hadis ini sahihun li ghairihi. Ya, sahihun li ghairihi. Hadis hasan yang naik ke tingkat sahih. Dalam satu riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Inna rukna wal maqama min yaqutil jannah. Sesungguhnya rukun dan al-maqam, rukun hajar aswad al-maqam Ibrahim min yaqutil jannah dari Yakut Yaqutil Jannah, mutiara. Yakut nama-nama batu mulia. Ya. Seperti mutiara atau lainnya dari surga. Walau lama masahu min khataya bani Adam. Kalau bukan karena dosa-dosa Bani Adam yang mengotorinya, niscaya dia akan bisa menyinari antara barat dan timur, menyinari dunia. وما مسه جوع وما مسهما من tabi'atin wala saqibin dan tidaklah menyentuh keduanya, mengusap keduanya orang yang memiliki penyakit ya, orang yang sakit atau memiliki penyakit illa syufiya kecuali akan sembuh. Dalam riwayat dalam Sunan al bayhaqi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laulama ma min anjazil jahiliyah." Kalau seandainya al hajarul aswad dan makam Ibrahim tidak dikotori dari najis-najis jahiliyah, niscaya dengan izin Allah dia akan menjadi penyembuh, ya perantara kesembuhan. Ma doa du'a illa syuri tidaklah akan disentuh diusap oleh orang yang memiliki penyakit kecuali akan sembuh. Wa ma'alal ardi syai'un jannati ghairu dan tidak ada sesuatu yang lain di atas muka bumi ini yang berasal dari surga. Nah, jadi di sini nah, keutamaan rukun yang mana rukun hajar Aswad dan makam Ibrahim bahwa keduanya itu min yaqutil jannah dari surga yang datang didatangkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kalau bukan karena najis atau dosa-dosa Bani Adam, niscaya keduanya akan bersinar dengan sinar yang terang menerangi dunia. Juga kalau bukan karena kotoran-kotoran jahiliyah, dosa-dosa jahiliyah, niscaya itu akan menjadi yang sarana pengobatan. doa du'amatin illa syubi, tidaklah ada doa orang yang berpenyakit, yang sakit, mengusapnya kecuali akan sembuh. Tetapi ya tentunya karena sudah belepotan dengan sudah menjadi hitam, ya maka keutamaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajaz jahiliyah atau qadaya bani Adam. Baik. Memang ya, dosa-dosa itu mempengaruhi hal yang baik menjadi jelek. Nah, mempengaruhi dunia. Kita lanjut pada bab ke-8, bab at-targhib fil 'amal salih fi 'ashri dzil Bapak fadlu. Nah, anjuran untuk beramal soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan keutamaan hari-hari tersebut. Insyaallah ya, sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. 10 ya, hari pertamanya merupakan hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan walaya dan ashar dan sepuluh malam. Malam-malam yang sepuluh mereka nah, maksudkan mereka jelaskan bahwa walaya dan ashar maksudnya ashru dil hijjah. Ya. Dalam surat al wajr ya wasyafi wal watr asyafa' wal watr ya, yang benar yang benar di situ sebagian mereka juga mengatakan bahwa yang kedua itu adalah Ashrul Hijjah. Sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena keutamaan-keutamaan yang ada padanya bagaimana akan kita baca hadis-hadisnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama Qala 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا جهال في سبيل الله قال ولا جهال في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري والترمذي وابو داود وابن ماجه Nah, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada hari-hari, mamin ayam, tidaklah ada hari-hari. Al-amal salih yang amal salih dia padanya Subhanahu wa taala min hadhihi ayyam hari-hari ini. Abdullah mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan ya di ayyam al Asri Maksud beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyamul 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, walau jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Nah, apakah jihad di jalan Allah juga kalah dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walau jihad fi sabilillah." tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa mengalahkan atau tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa rajulun kecuali seseorang yang berjihad kharaja bi nafsihi wa malihi. Seseorang yang keluar berjihad bi nafsihi dengan jiwa raganya wa malihi dan harta bendanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi Kemudian dia tidak kembali ya, tidak pulang dari hal itu sedikit pun. Ya, tidak lagi bisa kembali jiwanya, kuda dan harta bendanya pun dan sudah habis, apakah sudah dihabis-habis untuk dinafkahkan di jalan itu, atau ketika dia mati, kuda dan harta bendanya diambil oleh orang kafir yang membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahullah taala. Nah, maka ya Secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya al ashrul hijjah al ashrul awal awakhir 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang afdal, hari-hari yang utama, hari-hari yang ahabbu ila Allah, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal saleh padanya. amal soleh dari salat, dari tasbih, dari tahlil, dari takbir, dari sedekah. Nah, ya dari berbagai macam yang disenakan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk dia berpuasa padanya mulai tanggal satu, yang satu Zulhijjah dua, tiga, empat, dan yang paling Ya, yang pertamanya adalah hari Arafah tanggal sembilan Zulhijjah. Kemudian tanggal 10-nya nah, karena itu hari Eid tidak boleh berpuasa di situ ada amalan yang afdal, ada amalan yang fadil bagi orang yang tidak berhaji yaitu berkorban. Bagi orang yang haji tentunya itu adalah hari-hari yang paling sibuk. Berkorban mereka juga berkorban, melebar jumrah, tawaf, wada dan sebagainya banyak amal yang dilakukan oleh orang yang berhaji di hari sebelum. Maka al-ashrul hijjah, sepuluh hari yang pertama ini adalah tiang hari yang paling utama sepanjang tahun. Ya, siang hari yang paling utama sepanjang tahun. Kalau malam yang paling utama sepuluh hari terakhir ya, sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu yang paling utama الله سبحانه وتعالى طيب dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min 'amali azka 'inda Allah wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu bi 'ashril adha قيل ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يأت من ذلك بشيء قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العصر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه طيب dalam riwayat al bayhaqi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Tidak pula ada amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada suatu kebaikan. Min khair dari suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di asril abha dalam sepuluh hari. Nah, Idul Adha maksudnya sepuluh hari bulan yang begitu ada Idul Adha itu bulan Zulhijjah. Ditanyakan tidak pula jihad di jalan Allah, maka Nabi menjelaskan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar ya, dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali. Hartanya hilang habis, jiwanya melayang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu murid Abdullah bin Abbas dapat ayam al-azri apabila masuk 10 hari pertama ijtihad ijtihadan syadida. Beliau bersemangat sekali untuk mengamalkan berbagai macam amal soleh di hari-hari tersebut hatta ma yakadu yuhdar alaih sampai hampir-hampir tidak bisa dilakukan ini sampai hampir-hampir orang kalau mau melakukan seperti itu sulit tidak bisa diikuti apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala. Seorang tabi'in mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hari itu yang paling utama mungkin lama salat sunnah salat duha 12 rakaat puasa di siang harinya bersedekah berzikir membaca Al-Qur'an ya birrul walidain berbakti kepada semua orang tua dan nilai-nilainya dari amal-amal yang besar dilakukan di hari itu demi meraih keutamaan al-ashr Zulhijjah. Sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala جرير عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهل في سبيل الله قال ولا الجهل في سبيل الله إلا من عثر جواده وأرق دمه Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih afdal, lebih utama min ayyamin asri daripada hari-hari sepuluh pertama, sepuluh hari pertama. Walau juga bisa dilihat ditanyakan demikian juga, maka Nabi SAW mengatakan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali man ufira jawaduhu siapa yang disembelih kudanya wa uriqadahu dan ditumpahkan darahnya. Jadi kecuali orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang meninggal kudanya pun juga disembelih ya, oleh orang-orang kafir sehingga tidak lari, tidak kembali. Nah, إذا بلغ رواية الصفات لجابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب الحديث رواه اللذان بإسناد حسن وهو يعلى بإسناد صحيح نعم dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya hari-hari di dunia yang paling utama adalah al-ashru Al-Ashru, sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kila dikatakan, wala mitluhun nasi sabilillah. Tidak pula semisalnya, tidak bisa menyamai dia, sabilillah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, wala fi sabilillah. Tidak juga sama dengannya, di di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang berjihad wa afara wajahahu bisuhab wajahnya belepotan dengan tanah, menempel di tanah. Ya, ini mati hingga dia jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya menempel di tanah. Kecuali yang mati syahid, maka itu amalan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan-amalan yang lainnya berjihad tapi tidak meninggal, masih lebih baik daripadanya, ya, masih lebih baik. Al-Ashr hijjah amal saleh di 10 hari pertama bulan zil-hijjah. Hadis ini sahih di Airihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga Imam Abu Ya'la Al-Muzdili meriwayatkan ini dengan sanad yang sahih dengan lafaz ما من أيام أفضل Allah min من al عشر قال فقال رجل يا رسول الله كن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عصير يعبر وجهه في التراب الحديث نعم. dalam riwayat Abu Ya'la al-Muslimi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada hari-hari yang lebih utama amal soleh padanya daripada ya, yang lebih utama di sisi Allah daripada sepuluh hari dan hijjah. Seorang bertanya, Ya Rasulullah, unna afdal, amalan di sepuluh hari itu lebih utama atau sejumlah hari itu dalam jihad fi sabilillah. Ya, mengingat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semua ya dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dari rasa laparnya, hausnya, capeknya orang yang kerja di jalan Allah, dia istirahat, kudanya memakan rumput, kudanya kadang berlari ke sana dan kemari. Semua itu ada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi. Tetapi meskipun demikian, ya amalan soleh, amal soleh di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah ini masih lebih afdol darinya. Nah, ya, masih lebih afdol darinya. Makanya tidak heran kalau tadi saya bin rahimahullah ta'ala benar-benar memanfaatkan hari-hari ini untuk beristihad. Nah, berusaha kuat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk ya keumuman dari amal saleh puasa. Ya, puasa di hari-hari itu juga afdal utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian hadis-hadis yang sahih dalam bab keutamaan Ashrul Hijjah. Kita lanjutkan pada bab ke-9 bab at-targhib fil wuquf fi Arafah wa Muzdalifah wa qadri yaum Arafah. Anjuran untuk di Arafah dan Muzdalifah dan keutamaan hari Arafah. Hadis pertama yang sahih dalam bab ini dikatakan oleh Al-Hafidh Abdul Aziz Al-Mundi rahimahullah taala روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وقد كادت الشمس أن تأوبى فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله فأنصت الناس فقال معاشر الناس أتاني جبريل إبراهيم ألفا فأقرأني من رب السلامة وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأرض المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هل لنا هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله رقابه ابن مبارك رحمه الله تعالى من روايات كان دري سفيان الثوري دري الزبير بن عدي دري انس بن مالك رضي الله عنه الذي حديث دري انس بن مالك رضي الله تعالى عنه beliau yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah Waqad kadat di syamsu at-tauba dan matahari sudah hampir tenggelam. Sudah hampir kembali, hampir tenggelam. Karena sebelum ya, sebelum itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam khutbah. Ya. Khutbah di Masjid Namirah. Masjid Namirah ya, belum termasuk di Arafah. Ya, sebagian besarnya di depan-depannya masih luar Arafah. Itu khutbah lama di salat enam zuhur dan asar di jamak asar jamak berarti. Baru kemudian Nabi SAW masuk ke Arafah. Dari sini Anas menceritakan Nabi SAW wukuf di Arafah ketika matahari hampir tenggelam. Sudah sore. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Bilal ansib liyanan, wahai Bilal, ya Bilal, diamkan manusia untuk perintahkan manusia untuk dia supaya mendengarkanku. Faqama Bilal, maka Bilal Allah taala pun berdiri dan meneriakkan dengan suaranya yang keras yang lantang Anfitu li Rasulillah. Diamlah untuk Rasulillah. Diamlah, dengarkanlah apa yang akan dikatakan, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansatna maka manusia pun diam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'asyiral nas, baik sekalian manusia, Atani Jibril anifa. Jibril, malaikat Jibril baru saja datang kepadaku. Fa aqra'ani min rabbis salam. Maka dia menyampaikan salam kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Aqra'ani min Rabbis salam. Wa qala dan Jibril mengatakan Inna Allah Azza wa Jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah Wa ahli dan orang-orang yang wukuf di Muzdalifah. Setelah dari Arafah, ketika tenggelam matahari, orang yang berhaji, ya pergi mendatang pergi menuju Muzdalifah atau Mas'arul Haram. Di malam, ya di situ mereka bermalam, tidur malam, tapi tidur dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidur dalam rangkaian ibadah. Nah, ya. Dari Arafah setelah tenggelam matahari tidak dulu, tidak salat maghrib duluan, salat maghribnya di Muzdalifah. Meskipun jam 10 malam, maghrib dari isya di jamaah takfir. di kotor. Baru kemudian setelah itu tidur ketika subuh terbit fajar ya, bangun sholat ya, fajar menjadi awali dengan sholat qabliyah ya, dua rakaat kemudian sholat fajar kemudian setelah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari hampir sembilan sudah terang sekali ya, ya. jadi bermalam di Muzdalifah berzikir setelah subuh itu cuma disilakan wukuf di Muzdalifah. Orang yang melakukan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhamina anhum muttabi'an dan Allah Subhanahu wa taala menjamin dari mereka menanggung dari mereka atabiat dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya dijamin tidak akan dan di nam anggap ya dan disiksa dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, hadza lana khassah?" Apakah ini untuk kita secara khusus bagi para sahabat yang wukuf bersama engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza lakum wa liman ata ila yaumil qiyamah." Nah, Rasulullah SAW mengatakan ini untuk kalian dan bagi siapa yang datang setelah kalian sampai hari kiamat. Maka orang yang, maka orang yang hukum di Arafah, untuk di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, orang yang haji, ya, dan insya Allah dia akan diampuni dosa dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diampuni di Arafah, Diampuni di Muzdalifah maknanya apa? Maknanya itu sebagai simpanan pahala yang akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Diampuni dosanya dengan wudhu, diampuni dosanya dengan pergi salat berjamaah di masjid. Ya, diampuni dengan amalan-amalan yang lainnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kasura khairullah sungguh banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala wa qaba dan sungguh baik. Nah, anugerah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Nah, Ya. Jadi demikian ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala Abdullah Ibnu Mubarak. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan syarat eh, apa namanya? riwayat Ibnu Mubarak ini sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi sanadnya sangat kuat ya. Nah. Baik. Hadis yang kedua, keutamaan orang yang wukuf di Arafah dikatakan An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءني جاءوني جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد بن حبان بصحيحه والحاكم وقال صحيح لا شرطهما Nah, dari Abu Hurairah semoga Allah Taala meridhoinya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yubahi membangga banggakan ahli Arafat, orang-orang yang wukuf di Arafat. Ahli sama di hadapan para malaikat penghuni langit. Fayaqul Allah mengatakan kepada mereka, Umduru ila ibadi. Ja'uni syuhdan ukhra. Dialah kepada hamba-hamba itu. Mereka datang kepadaku datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang melaksanakan taat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan syukur rambutnya acak-acakan, tidak tertata, tidak tempat bersisiran, tidak tempat merapikannya. Umroh kakinya berdebu. Nah, tidak sempat memperhatikan penampilan. Mereka datang untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka mengatakan, Labbaik Allahumma Labbaik. Menuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang. Allah bangga. Ya, dengan orang-orang yang tunduk patuh memenuhi perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Kemana dengan itu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu أو النبي صلى الله عليه وسلم نبأ إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ويقول انظر إلى عبادي شفا غدرا حديث صحيح يبكى ليه إمام أحمد يقول يبكى لابن عباد أن الحاكم dan yang dari Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani ya, dengan sanad yang sahih juga. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan di sore hari Arafah, membanggakan ahli Arafah di hadapan para malaikatnya. Allah mengatakan lihatlah kepada hamba-hambaku itu taat ya sehingga mereka dan ubro datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu kotor. نعم طيب رضي الله تعالى عنها anha diriwayatkan bahwa صلى الله عليه وسلم نفحا ما من يوم أكثر من أن يخلق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وزاد رزين بجمعه به نعم أشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaum tidaklah ada suatu hari yang di sana Allah banyak ya Tidaklah ada suatu hari yang di sana Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari neraka min yaumi Arafah pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu dan Allah Subhanahu wa taala mendekat. Dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sore hari Arafah itu ثم يباهي بهم الملائكة malaika. الله Allah membangga كان أهل عرفة Orang-orang yang rukun di Arafah. Orang-orang yang berhaji tersebut. Dan mengatakan apa yang mereka inginkan. Tentunya tidak ada yang diinginkan oleh ahlu Arafah. Kecuali surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat Mazid yang ditambahkan. Allah mengatakan, aku bersaksikan kepada para malaikat bahwa aku telah ampuni mereka ahlu arafa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.